Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yang yanduru ila kulubikum Allah itu tidak menilai dari bentuk jasadnya kamu dan keindahan rupa kamu wah kalau ndek berarti nggak dipilih sama Allah wah kalau gemuk berarti ditolak oleh Allah yang langsing-langsing aja yang diterima oleh Allah enggak itu kan penilaian manusia Allah juga tidak menilai pada keindahan rupa kamu wah kalau mancung diterima oleh Allah kalau pesek ditolak oleh Allah itu kan penilaian manusia Allah tidak menilai itu bukan rupa bukan jasad tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati Artinya yang membuat manusia itu bisa dekat kepada Allah mendapatkan pahala besar daripada Allah adalah hati jasad dekat dengan Ka'bah tapi hati jauh daripada ibadah kepada Allah sama aja dengan Abu Jahal dekat dengan Ka'bah malah dia sering di hadapan Ka'bah tapi hati jauh dari Allah hati yang paling penting bukan karena jasad kadang-kadang jasad di dalam masjid tapi hatinya nggak beres kadang-kadang di luar masjid tapi hatinya ada di dalam masjid saudara iya kan tuh apa kata ustaz iya kan tuh apa kata ustaz